ceramah kita sekarang judulnya Muhammadiyah. Ini saya dengar tadi sama pengurus panitia ada nggak selama Ramadan bicara tentang Muhammadiyah? Kalau yang judulnya nggak ada Pak Ustadz, tapi yang menyinggung Muhammadiyah ada katanya. Ini, ini khusus Muhammadiyah judulnya. Saya yakin dan percaya sepenuhnya Bapak, Ibu-ibu, yang keluarga besar rumah sakit Islam Cengka Putih ini baik dokter, perawat, karyawan Muhammadiyah ini sangat familiar di telinganya bab ini rumah sakit ini biasanya orang kalau tidak mau mendengarkan tentang Muhammadiyah atau mengikuti apa yang diinikan oleh para direksi ya termasuk Pak Siono gitu ya mungkin agak kurang afdal dia sebagai kerawan di sini ya sekalian apa itu Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu kalau kita pendekkan saja artinya gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar tajdid pemunian ajaran Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah bagaimana umat Islam itu melaksanakan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya benar imannya benar akidah dan tauhidnya benar akhlaknya benar ibadahnya dan benar cara hidupnya Jadi apapun yang diperbuat, yang dilakukan di Muhammadiyah ini, itu semua bernilai ibadah, dakwah. Ya. Kalau ibadah, dakwah, jelas itu semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah li'ilah kalimatillah mangkotala litakunu kalimatullah yalhuya fawa fisabilillah kata Nabi yang disebut dengan fisabilillah itu bukan orang yang mati di medan laga saja ini ya bukan bukan orang yang gugur di medan pertempuran saja tapi yang disebut syahid itu ialah orang yang mati meninginkan kalimat Allah ya itu adalah syahid syahid itu adalah jaminan surga jannatun naim untuk itu kita berada di sini ya karena ini nilainya ibadah syahid jadi kita harus teruskan niat kita saya pernah sampaikan di waktu pengajian anu, pengajian dokter-dokter di sini jangan ada di antara kita ya di Muhammadiyah itu yang niatnya hanya untuk kongko-kongko kongko-kongko ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol ya atau ada juga yang berniat semata-mata cuma untuk memenuhi kebutuhan keluarga mendapatkan nafkah di sini ya tapi itu saja bulan ke bulan ya pada sekarang kata-kata yang berkembang di Muhammadiyah itu ada do, ada dokter Muhammadiyah atau ada karyawan Muhammadiyah, ada dokter karyawan di Muhammadiyah. Nah, bedanya dia aja. Dokter karyawan Muhammadiyah, tapi ada juga dokter karyawan suster di Muhammadiyah. Nah, ini tidak saya jabarkan. Nanti tugasnya Pak Siriono menjabarkannya, direkturnya. Langkah yang pertama apa langkah? Itu, itu sekalian hari ini, zuhur ini, luruskan niat kita berada di rumah sakit ini ikhlaskan niat innallaha la yuqbalu minal amali ila kana khalisan wa yabtagi bi wajahu sesungguhnya Allah taala tidak akan menerima amal seseorang kecuali dia berbuat ikhlas Allah lillahi wa taala ini yang muaranya nih nilainya kemudian sekalian disebut Muhammadiyah itu ya gerakan dakwah jadi semua yang dikejakan di Muhammad itu nuansa dakwah, penilai dakwah semua. Sampai ada kata-kata di Muhammadiyah itu yang berkembang, pemimpin Muhammadiyah adalah pemimpin dakwah. Anggota Muhammadiyah adalah pelaksana dakwah. Amal usaha Muhammadiyah itu adalah sarana dakwah. Semua dakwah. Itu juga sekalian ya. Sasaran dakwah Muhammadiyah itu ada dua. Yang pertama umat Islam. Ini disebut internal umat Islam. Bagaimana dakwahnya itu? Dakwahnya di antara umat Islam Islam itu adalah mengislamkan kehidupan umat Islam. Itu dia. Mengislamkan kehidupan umat Islam itu kalau internal standar dakwahnya apa ya. segala yang merusak akidah tauhid umat itu sasaran dakwahnya syirik bid'ah hurafat tahyul munafik macam-macam yang pokok yang merusak akidah dan umat itulah sasaran dakwahnya kalau menyangkut masyarakat segala yang merusak masyarakat itu sasaran dakwanya itu mulai dari menodong, mencopet, mencuri, berzina, bohong, fitnah, gunjing, adu domba. Pokoknya yang merusak masyarakat. Itu adalah sasaran standar dakwahnya Muhammadiyah. Kau nah ini untuk internal umat Islam. Ada lagi dakwah yang kedua yang eksternal. Itu orang yang belum memasuk memasuki atau beragama Islam. Nah, kita panggil dia, kita seru dia, kita ajak dia bagaimana dia bisa melaksanakan ajaran Islam beragama Islam. Ini ayat Allah surah Al-An'am ayat 153 wa anna haza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasakum bihi la'allakum tatakun kata Allah inilah agama yang benar jalan yang lurus Islam selagi anda berpegang teguh dengan agama ini Islam ini Allah jamin anda selamat dunia wa akhirat tapi apabila anda jauh dari agama ini otomatis Anda akan jauh di Allah. Demikianlah kata Allah, kami wasiatkan kepadamu agar kamu menjadi manusia terpelihara. Nah, dalam menghadapi non muslim itu, nah itulah berlaku ayat An-Nahl itu. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati iya ahsan. Inna rabbaka wa alamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin ya dengan ikmah dengan mau izah dengan mujadalah kalau ikmah itu artinya bijak arif kalau mau ma'izah dengan pelajaran kalau dia masuk Islam belum pandai dia baca Al-Quran belum bisa sholat belum bisa dia wuduk ya kita ajarkan wuduknya ya. nah, tadi yang bijaksana itu kalau menghadapi para intelektualnya harus arif bijak nah, mujadalah itu artinya berdialog, berdiskusi, berdebat. Ini kan Adu argumentasi. Tapi debatnya tidak debat kusir. <clears throat> ya, debatnya debat yang mujadalah. Mana yang benar itu yang di atasnya. Nah, ini mujadalah namanya berdiskusi. bahwa sekalian, <clears throat> dakwah Muhammadiyah itu ya, tadi dua sasaran dilakukan dua hal yang pertama namanya bilisan. Bilisan itu apa? Ya, kalau ini namanya bilisan ini ceramah, tausiah, khotbah, apa lagi? Macam-macam itu. Ya, itu namanya bilisan. Dakwah bilisan yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah harus situasional dan kondisional up to date dan logis bisa diterima akal sehat kita contohkan pendiri Muhammadiyah itu namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan betulkah dia berdakwah situasional dan kondisional pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendakwahkan di tengah-tengah masyarakat Jogja yang tergolong du'afa, miskin, mutadaririn, banyaknya anak yatim waktu itu, beliau membaca ayat namanya Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fa wailul lil musallin sampai akhir ayat. Ya. Kenapa beliau baca ini? karena yang beliau hadapi waktu itu anak-anak yatim, orang-orang miskin, duafa, mutadaririn. Sampai seorang muridnya tanya, jemaahnya tanya, Kiai, kok ayat itu sudah lebih dari satu bulan Kiai baca itu terus. Kami hafal ayat itu Kiai. Ya anak kami juga hafal sehari aja sudah hafal itu. Kenapa Kiai tidak mau tukar-tukar ayatnya? Kiai jawab, saya paham kata Kiai Madalan, Anda itu sudah hafal semua tapi saya lihat realisasinya belum ada apa namanya itu realisasi eh, pengamalannya belum Anda belum eksekusi Anda perlu amalkan eh, di tataran teknis dan operasionalnya nah, ini saya lihat. ini pertanyaan yang kedua begitu beliau berada di salah tiga. Ungaran apa lagi itu Ungaran salah tiga Klaten beliau baca ayat bukan arah itu lagi yang beliau baca ayat kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad beliau baca ayat kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai akhir ayat Beliau baca ayat Inna dina indallahil Islam. Beliau baca ayat wa man yabtari gairal islami dina Walain yukbala minhu wa wafil akhirati minal qasirin Agama yang deki Allah Islam. Allah akan tolak selain orang yang beragama Islam dan mereka termasuk manusia merugi di akhirat. Kenapa beliau baca ayat itu? Karena tiga Kalaten, Ungaran itu mayoritas di waktu itu beragama non Muslim dan kuatnya Kristen di sana dulu awal-awal. Nah, ini baca ayatnya. Tapi begitu beliau bertandang berdakwah ke Pekalongan, ada bapak ibu orang Pekalongan sini enggak? Ya, enggak baca kul ayo kafirun lagi. Enggak baca ayat lagi. Beliau baca ayat wal asri. Bicara tentang penting waktu. Beliau baca ayat fa iza qudiyati salat fantasiru fil arwab tagu min fadillah selesai kamu menyelesaikan salat bertebaranlah di muka bumi carilah nikmat Allah banyak-banyak beliau baca lagi ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia merubah nasib sini kenapa dia baca ayat itu kenapa kalau itu adalah daerah dagang Orang Islam itu jangan tidur, jangan malas-malas. Berusaha harus kaya. Nah, itu fatwanya, itu ayatnya. Jadi nah, ini namanya situasional dan kondisional. Di saudara-saudara nanti yang estafet penerus harus begitu. Ya, begitu juga dengan audien kita yang kita hadapi harus sesuaikan berceramah itu bertausiah itu ya kalau dia profesor ya itu ya kalau dia dokter semua ya gitu juga kita. Tapi kita harus ahli. Jangan nanti kita bicara tentang kedokteran umpamanya, tapi kita hanya sambil lalu atau tidak mengetahui tentang itu, itu konyol namanya. Pokoknya ceramah masalah kedokteran, masalah stroke dengan Pak Anu ini, Pak Dokter Sanusi Tambunan. Kita tidak mengetahui itu, ya konyol kita ketawakannya. betul betul. Ya kalau menyampaikan materi tausiah, itu harus yang sesuai itu yang mampu kita khatibun nasa ala qadri ukulihim sesuai dengan kemampu atau kalimun nas ala qadri ukulihim kita bicara itu materi tausiah kita itu yang ceramah kita itu dakwah itu sesuai dengan akalnya kondisinya ya kalau orang ekonomi kita bicara ekonomi apalagi kalau hukum ya bicara hukum kalau kita pas tapi kalau tidak pas jangan bicara itu nanti daripada diketawain nanti selesai ceramah ini usulian ya Bapak Ibu Ibu di Mazur yang berbahagia ini yang bilisan yang kedua dakwah Muhammad itu bilhal lisanul hal afsahu milisanil maqal dakwah itu dengan perbuatan dengan apa namanya contoh tauladan Mana yang dakwah Muhammadiyah itu dengan teladan itu disebut Muhammadiyah itu adalah organisasi sosial. Banyaknya dia mendirikan untuk kepentingan masyarakat. Apa contoh? Di rumah sakit ini. Ini sekarang sudah tercatat di Muhammadiyah 489 buah banyaknya. Polikliniknya, ya rumah sakitnya, itu sudah banyak sekali. Ini contoh. Kampus universitas sekolah tinggi akademi kita sudah punya 234 banyaknya yang sudah landing itu itu banyaknya 199 sekarang yang sudah go internasional ada 7 Malang, Solo, Yogyakarta, ya termasuk juga Makassar, termasuk juga Sumatera Utara. Ada tujuh. UAMK dengan UMJ belum. Nah, maaf saja ini ya, ya Jakarta belum yang sudah ya, go internasional itu favorit itu ini sekalian jadi 234 banyaknya kalau sekolah PAUD TK SD SMP SMA SMK pasantren termasuk juga sekarang tempat penitipan itu apa namanya itu Hah? Ah, ya. itu sudah ribuan banyaknya ribuan. Itu namanya dakwah bilhal. Bersilakan saya teruskan. Dakwah bilhal itu dua. Ada memberikan contoh dengan memberikan tadi yang macam-macam kepentingan masyarakat, tapi ada juga namanya uswatun hasanah. Dakwah Muhammadiyah dengan akhlak. Jadi kalau orang Muhammadiyah itu tidak berakhlak, berdakwah dia. Nah, itu bukan Muhammadiyah namanya. Nah, rusak akhlak contoh tauladan fiil perangai perbuatan tingkah laku ini namanya dakwah Muhammadiyah saya ingin ingatkan kembali sekalian dakwah Muhammadiyah itu dengan akhlak itu yang namanya pendiri pendiri Muhammadiyah namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan 30 malam sholat tahajud sholat istiqorah dia berdoa ya Allah ya Tuhan apa yang pantas nama organisasi ini apa yang cocok nama persikata ini di malam yang ke-30 beliau dapat petunjuk dapat ilham maka besoknya beliau beri nama organisasi ini adalah Muhammadiyah diberi nama persikati namanya Muhammadiyah tahu Bapak silian kenapa diberi nama Muhammadiyah agar seluruh pemimpin Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, warga Muhammadiyah berfiil perangai, bertingkah laku sesuai dengan apa? Akhlak Nabi. Hmm, Ini Selian ya. Pak Nabi itu innama bu'istu liutammima makarim akhlak. Mau Selian? ini agak sering saya sampaikan ini perlu kalau saya sudah bicara tentang akhlak itu kenapa Muhammadiyah itu sampai hari ini sampai detik ini bertahta di hati umat diakui oleh kawan disegani oleh lawan dan insya Allah nanti sampai kiamat akan tertetap dengan ini dia Muhammadiyah kenapa nah, karena dia dengan akhlaknya itu ada tiga akhlak tiga perbuatan yang ada dalam diri seorang Muhammadiyah iya, kalau Bapak Ibu, nanti merasa Muhammadiyah dia di tiga ini kalau tidak ah, nanti dipertanyakan Muhammadiyahnya yang pertama ya akhlaknya itu ialah cepat pemaaf lambat marah ya, orang Muhammadiyah itu pemaaf berjiwa besar di Muhammadiyah itu berkembang kata-kata mau mengkritik dan bersedia dikritik itu yang dia. jadi cepat pemaaf lambat marah tidak terbalik cepat marah lambat pemaaf ya pokoknya wajahnya sosoknya profilnya marah melulu kalau ngomongnya langsung gigi empat saja langsung Tidak nah, ada gigi satunya nggak ada orang kan proses kan gigi satu gigi dua gigi tiga baru empat nah, ini dia gigi empat aja langsung gitu ini, ini, ini hati-hati ini. Ada juga yang saya dengar seorang ibu marah pada anaknya, kena siki marahnya. Tahu kamu enggak? Sudah pasah, payah membesarkanmu, letih, lemah saya membesarkanmu. Sekarang sudah jadi orang, putih tulang saya dan kuburan tidak akan saya maafkan. Itu dah Muhammadiyah namanya. Ada lagi nyanyi yang kita dengar, tiada maaf bagimu. Itu lebih konyol lagi. Nah, ini selain. Jadi orang Muhammadiyah cepat pemaaf, lambat marah. Jangan terbalik cepat marah lambat pemaaf. Yang kedua, sifat Ahmadiyah itu tinggi budi, rendah hati. Kalau tadi ayatnya fa'fu waspahu. Nah, kalau ini hadis, tinggi budi, rendah hati. Ya. Man Allah wa man Allah. Siapa yang tawadu tinggi budi Allah angkat derajatnya. Siapa sombong angkuh Allah turunkan darjatnya ini tinggi budi rendah hati jangan terbalik tinggi hati rendah budi itu manusia sombong angkuh pongah egois takabur nah, itu dianya tawadu ya orang Muhammadiyah itu bertambah banyak yang dia perbuat untuk kebaikan itu apa bertambah runduk dia bertambah hebat dia bertambah dia santun dia bertambah baik dia nah, ini sekalian nah, yang ketiga sifat Muhammadiyah itu otaknya berfikir hatinya berzikir tangannya terampil saya lagi ngantuk tu ada berlaku ayat tu afala taqilun afala tatazakkarun ulul albab orang Muhammadiyah itu selalu berfikir tapi fikirnya yang positif untuk kebaikan Bahkan kalau manusia sudah berfikir positif suatu saat dia pasti kembali pada yang benar saya contohkan saja dulu di waktu tahun 94 saya diundang ke Mekah itu oleh Raja Fahad bersama dua tokoh dunia yang pertama namanya Profesor Dr. Ellison, Ketua, Ketua Geometri Listrik Universitas London. Apa kata dia beragama non-muslim, tapi dia selalu berpikir, beriktibar, dia renungkan pekerjaannya itu dengan pikiran positifnya, langsung dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Malah dia berikrar, seluruh harta benda saya, jiwa raga saya, kapan perlu nyawa saya, saya korbankan demi tegaknya adinu Allah hari ini saya wakafkan diri saya untuk kepentingan Islam itu dia kalau berpikir besi. ada contoh yang kedua waktu itu saya juga pertama Jengis Kaisen perwira angkatan perang laut Perancis yang sudah menguasai seluruh laut yang berada di dunia di sana dia tiba di Jazirah Arab Jazirah Arab ada sebuah laut namanya Laut Merah Bapak Ibu ini tahu dengan laut ini yang sudah haji ini Pak Dr. Sunusi tahu kan itu antara laut merah dengan laut satu kan tidak ada dinding pembatas tidak ada yang menghalangi tidak ada hijab tapi hebatnya airnya tidak mau bersatu tidak mau berbaur tidak mau bercampur dia ingat dalam surat ar-rahman dijelaskan yang menjadi dinding pembatas adalah kekuasaan Allah langsung dia mengucapkan dua kalimat syahadat apa komitmennya saya punya anak tiga kata dia saya akan dakwahkan Islam kepada anak saya yang tiga ini karena saya sudah orang muslim lalu nanti setelah saya dakwahkan Islam ini kepada anak saya kalau istri saya saya beri kebebasan mau Islam mau tidak silakan tapi anak yang tiga ini merupakan darah daging saya lalu dia tidak mau Islam saya akan bunuh dia hidup-hidup begitu komitmennya dengan Islam ini kalau orang berpikir positif dia kembali kepada agama Allah di tanda pertama berfikir yang kedua berzikir ingat Allah ya ayyuhallazina amanuzkullah kasiran zikran kasira banyak berzikir kalau hadis Nabi khasimatullahi ta'ala fi siri waladiyah dia ingat Allah di mana saja dia berada di kantorkah, di rumahkah, dalam perjalankah dia dia ada lupa lupa kontaknya dengan Allah. Selalu kontak dengan Allah. Itu nama zikrullah. Itu harus jalan. berfikir dan berzikir harus sejalan. Kalau nanti berfikir saja tidak berzikir, itu nanti bisa jadi ateis, bisa jadi munafik, bisa jadi sekuler, bisa jadi musyrik, bisa jadi kafir. Ini kalau berfikir saja tapi kalau dibanding dengan zikir insya Allah dia aman dia sudah itu ketiga perbuatan orang Muhammadiyah itu tangannya terampil terampil itu apa namanya itu ya mau memberi kalau orang Muhammadiyah itu berinfak bersedekah wakaf pokoknya ringan tangannya Dia itu populer dengan kata-kata tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah memberi jauh lebih mulia daripada ya, meminta ya. ini selian itu berapa terampilnya tangan dia tuh pak yang saya sebut tadi berapa amal usaha saya banyak kunjung negara-negara di dunia ya kan orang bicara amal usaha orang kagum angkat jempol oleh Muhammadiyah itu dia sebut mereka itu negara dalam negara belum ada satu ormas pun di dunia yang punya amal usaha sebanyak itu. Yang sekolahnya ribuan, perguruan tingginya sekian, dan juga rumah sakitnya. Itu belum lagi tadi di ibu yatim itu, panti asuhan, masjid, hotel dan lain sebagainya. Nah, ini begitu hebatnya. Jadi terang orang itu mau dia itu adalah terampil. Saya juga ingatkan, terutama yang berada di rumah sakit RSJ Cempaka Putih ini, dimanapun posisi saudara-saudara, nanti jangan tangan saja yang terampil lupa berzikir itu nanti aset rumah sakit bisa pindah ke rumahnya masing-masing nanti nah, ini maaf saja maaf ya dimanapun satu anda dokter ke anda karyawan ke apalagi di rumah tangga kalau tangan saja yang terampil lupa ingat Allah nanti aset rumah sakit pindah ke rumah masing-masing Jadi nah, jadi sekalian saya ingatkan lagi Muhammadiyah itu otaknya berpikir, hatinya berzikir, tangannya terampil. Jangan terbalik. Otak kotor, mata keranjang, mulut berbisa, hati busuk, tangan usil, kaki jahil. Nah, itu kalau ada orang Muhammadiyah gitu, saya sarankan dari pedium ini, dari meja ini, bagus keluar aja dari Muhammadiyah. Daripada rusak Muhammadiyah. Ini yang bicara ini PP Muhammadiyah ini. Nah, bagus keluar saja daripada rusak orang banyak ini sekalian nah ini jadi ini tiga sifat itu adalah sifat nabi itu otak berpikir hati berzikir tangan tampil saya tutup dengan petatah yang berkembang di negara kita di Indonesia bunyinya ingin lurus rentangkan tali ingin kaya kuat mencari ingin kotoh ingin kokoh tahan diuji ingin mulia tinggikan budi ingin selamat ikuti tindak tanduk akhlak Nabi. Itu saja sekalian. Cepat ini ya. Ceramah tak boleh panjang-panjang zuhur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.